الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwan Fitina Azakumullah Keadaan yang kedua Yang pasti menimpa seorang hamba di samping kenikmatan-kenikmatan karunia-karunia kelapangan hidup juga dia pasti akan merasakan dan tertimpa al-masaib wal balaya ragam musibah, ragam cobaan, bala dalam kehidupannya. Dalam kondisi itu dia punya kewajiban untuk berubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala Mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala Dia tunaikan hak Allah Jalla wa'ala dalam kondisi itu Disebut dengan ubudiyatul masaib Ubudiyah kepada Allah ketika ditimpa musibah dan cobaan Caranya adalah Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala wa ubudiyatuhu fi qada'il masaibi dan ubudiyah dia kepada Allah Jalla wa dalam menghadapi putusan qada takdir musibah yang menimpa dia as-sabru 'alaiha ثم الرضا بها وهو أعلى منه ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا Ubudiyah dia dalam kondisi terpaan musibah dan cobaan hidup ialah dia sabar menghadapi berbagai macam musibah, cobaan yang menimpa dia. Sabar. Ini hukumnya wajib kata para ulama. <clears throat> Kalau tidak sabar masuk dalam jazak keluh kesah. dikejar dicela. Sabar. Iman yang namanya sabar, as sabar bil qalbi, bil lisani wal jawarih. Sabar itu dengan hati, juga dengan lesan, juga dengan eh, dengan anggota badan. Sabar dengan hati ialah dia khusyuk, dia tenang, dia tentram, dia damai, nggak panik dalam kalbunya terpatri dalam jiwanya al-imanu bi qada'illahi wa qadarihi iman kepada takdir Allah Jalla wa'ala dia meyakini dalam kalbu yang paling mendalam cobaan yang menimpa dia musibah yang menimpa dia ini semuanya takdir Allah Jalla wa'ala kullu syai'in qadarillah segala sesuatu dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala iman kepada takdir sehingga tenang dia tidak ada dalam kalbunya at-tasakhatu bi aqdarillah murka kepada Allah suudzon kepada Allah tidak percaya dengan takdirnya Allah tidak ada hati dia dipenuhi dengan keimanan kepada takdir muncul kekhusuan tumak ninah kedamaian ketenaran jiwa dalam hatinya itu namanya sabar wabil lisan dengan lesan yang dia ucapkan kata-kata yang baik kata-kata yang bagus yang syar'i ada musibah menimpa dia cobaan mendera dirinya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja. Dipasrahkan semuanya kepada Allah. Dia bersandar hanya kepada Allah. Kata-kata istirja itu maknanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lesan dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala semata. Doa yang disyaratkan dalam Islam Allahumma ajurni fi musibati wa لي خيرا khairan minha. Ya Allah, kasih aku pahala atas musibah yang menimpaku ini. Berikan aku ganti yang terbaik lebih baik daripadanya. Lesan dia basah dengan zikrullah, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang bagus, doa. Ada sabir, orang yang sabar. Tidak ada keluh kesah, tidak ada caci maki, tidak ada teriakan-teriakan histeris, tanda depresi, stres, frustasi, tidak ada. Itu orang sabar. Sababil jawareh, dia sabar dengan semua anggota tubuhnya Begitu ada musibah yang menimpa dia Dia mengerjakan sholat bermunajat kepada Allah, takarub kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, mohon bimbingan kepada Allah. Dengan mengerjakan sholat itu yang disunahkan dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya wasta'inu bil sabri was salah wa innaha lakabiratun illa al khashiin adalah meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa ala, isti'ana billah, minta tolong kepada Allah dalam menghadapi musibah ini bisabri wassalah. Dengan kamu sabar menghadapinya dan salat. Sungguh itu perkara yang besar, perkara yang berat melainkan bagian khusyuk hatinya. Itu pula yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ketika mendapatkan kabar duka langsung sholat idza hazabahu amrun sholat minimal dua rakaat barakallahu sholat ditenangkan jiwanya ditenteramkan hatinya dikhusyukkan kalbunya dengan sholat dua rakaat sholat ketika ada musibah barakallahu dengan itu dia akan merasakan ketentraman hati, kedamaian jiwa, kelapangan hati, bisa tabah, tegar menghadapi berbagai macam cobaan meskipun berat bagi dirinya. Mata boleh berlinang, boleh menangis, tapi hati iman kepada takdir. Lesan hanya mengucapkan yang Allah ridhoi. Anggota badan khusyuk mengerjakan salat lillahi tabaraka wa taala. Tidak ada yang namanya tindakan-tindakan ala jahiliyah yang menandakan dia frustasi, depresi, tidak ada iman kepada takdir, tidak ada tindakan nampar-nampar pipi, eh, mengoyak-ngoyak kerah baju, jambak-jambak rambut, dengan histeris, memaki, mengumpat, tidak ada itu. Itu tindakan jahiliyah, akhlak jahiliyah ketika ada cobaan hidup yang menerpa, bukan seorang muslim itu. Muslimin sholat, tenang dia. Itu yang namanya sabar. Sabar itu ketika Anda tabah, tegar dengan berbagai macam cobaan hidup. Himpitan hidup kerasnya hidup, berbagai macam ujian, coba menimpa Anda. Entah pada harta kamu, ada nyawa yang hilang, dan semua cobanya ada. Engkau tabah. Tabah itu di hati, bukan dilafalkan. Sabar itu dengan kehusuan, dengan tumaknina hati, dibuktikan dengan ibadah kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Lesan istirja, lesan berzikir, lesan berdoa. Ada sabar. Dan ini wajib. Rasul mengatakan dalam hadisnya Inna sabru inda sudmatil ula. Yang namanya sabar ketika keberakan pertama musibah menimpa Anda. Ada musibah mendera, langsung kamu sabar. Hati kamu tenang, yakin ini takdirnya Allah Jalla wa ala. Lesan kamu spontan mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Doa kepada Allah. Allah majuni fi musibati wa akhrib khair minha. Dengan tenang engkau ambil air wudu. Meskipun mata berlinang, engkau menangis. Tapi jiwa kamu tenang, ambil air wudu, engkau salat, bertakarub kepada Allah dengan itu engkau akan mendapati kekhusyuan tumak nina yang luar biasa dalam hidupnya kamu, dalam kalbunya itu. Itu namanya sabar. Ini wajib. Ini yang dikatakan ubudiyatul masaib. Ketika itu Anda abidun sabir. Orang yang ibadah kepada Allah dengan kesabaran kamu, engkau tunaikan hak Allah di situ. Ubudiyatul masaib. Wajib. Ada lagi yang lebih tinggi kata kata beliau rahimahullah, "Tsumma ridha biha wa huwa a'la minhu." Lalu dia ridha, ridha meridai semua takdirnya Allah atas semua yang menimpa dia. Ridhonya setelah sabar Dia ridho Pasrahkan semuanya kepada Allah Meridhoi semua yang ada Mengikhlaskan semua yang ada Ridho dalam kalbu Bukan diucapkan Ada lagi yang ketiga, thumma syukru 'alaiha wa huwa a'la min ridha Bahkan dia bisa bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah atas musibah cobaan yang mendera dia. Dan itu lebih tinggi lagi tingkatannya. Itu ketika bisa sabar. Itu tartib ya ikhwan, nggak bisa loncat. Ketika dia, dia bersabar, lalu sampai tingkatan ridha, pasrah, ikhlas semuanya kepada Allah. Ketika tenang jiwanya, dia akan bisa mensyukuri nikmat Allah atas musibah ini. Kenapa? Yang pertama, dia mendapatkan kebahagiaannya di situ. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hati kamu lapang, Hati kamu tuh tenang, hati kamu tuh tentram, damai, khusyuk di tengah-tengah terpan musibah. Tenang jiwa kamu, tegar orangnya. Itu rasanya begitu nikmat, begitu lezat, tidak bisa diganti dengan apapun. Kalau seandainya ahlu dunia yang punya harta yang melimpah, ahlul fulus, tahu nikmat ini akan direbut sama mereka dibayar berapapun tapi tidak akan bisa barakallahu sehingga dia bersyukur alhamdulillah ala kulli halin bersyukur kepada Allah dia merasa ada di sini dan yang kedua dia bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan kesabaran yang dia tunjukkan mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan dengan musibah yang menimpa dirinya. Yang pertama, dia akan menggapai semua kebaikan-kebaikan kebaikan dunia dalam urusan duniawiya, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Tiga. Sebutkan tiga. Duniawi, dini, ukhrawi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan" Lanjut. Jifab Gufidin. Ini babnya musibah Pak. Kok fakih? Ya apa sih? Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Man yuridillahu bihi khairan" Lanjut. Yang itu menghafalkan yufaqihu fid dengan ngaji, dengan taklim, tarakofidin menggapai semua kebaikan. Ada hadis yang lain dalam Sahih Bukhari. Lafadznya kata beliau SAW, "Man yuridillahu bi man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Maknanya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Kata-kata khair itu nakirah dalam konteks persyaratan, taum mengandung umum, semua kebaikan. Kamu bahasakan kebaikan dunia dalam urusan dunia, kebaikan agamamu dan akhirat kamu. Yang Allah kehendaki kebaikan untuknya yusib minhu. Allah akan timpakan musibah demi musibah menimpa dirinya dan dia sabar. Disitulah dia bersyukur kepada Alhamdulillah ala hadhihi ni'mat. Bayangkan. Itu puncak keimanan. Hatimu itu bergetar dengan musibah ibu itu mendera kamu. Kamu berjuang keras, jangan dikira mudah orang sabar. Itu bisa perjuangan yang luar biasa dia, bergetar jiwanya antara uh, kesedihan, ke, ke, ke, kegundagulaan, Gundagulanaan dan upaya untuk bisa tabah. Itu luar biasa perjuangannya dan dia bisa mensyukuri nikmat ini. Dia mengharapkan semua kebaikan, semua kebahagiaan, semua kesuksesan duniawiyahnya, diniyahnya, ukhrawiyahnya dengan musibah yang menimpa dia, cobaannya mendera dia dan dia mampu sabar. Ini persyaratannya. Ubudiyatul masaib. Ketika dia sudah beribadah kepada Allah di, di musibah ini, sabar, ridha, syukur. Barakallahu fikum. Satu. Dapat kebaikan dengan ini. <clears throat> yang kedua yang ma'ruf adalah akan dihapuskan dosa-dosa dia. Nah gitu ya. Nah, yang men, eh, dia menimpa yang namanya sakit, letih, capek, sedih, kesulitan, guna-gulana, sampai duri menusuk dia. Dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa dia. Itu dia rasapi, itu dia hayati. Dengan ketabahannya, dengan kehusuannya, dia bersyukur kepada Allah Berharap semoga musibah yang menimpa saya Cobaan yang bertubi-tubi Mendera saya Sabab Allah Jalla wa'ala menghapuskan semua dosa saya. Semua kesalahan saya. Alhamdulillah ala hadhil musibah. Bersyukur dia kepada Allah. Ini bagi yang sudah sober, sudah ubuditul masaib. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, raf'ud darajat. Allah akan mengangkat tingkatan derajatnya hamba yang sabar tadi dengan musibah yang Allah timpakan kepada dia. Dikasih ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, musibah demi musibah, terus. Dan dia tabah, dia sabar menghadapinya. Dia tunaikan hak Allah di situ, ubudiyah kepada Allah ketika dia di musibah, sabar, ridha dan syukur. Itu diangkat martabatnya adalah Jalla wa'ala tanda Allah mencintai dia. Disebutkan dalam hadis, Inna Allah Taala idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh Allah Jalla wa ala ketika mencintai suatu kaum akan dikasih cobaan, dikasih ujian, dikasih musibah dan dia sabar. Kalau ada mahabbatullah yang dia dapatkan, oh tingkatan dia paling tinggi waliullah ya, saleh bertakwa sebagai wali-wali Allah Jalla wa'ala Habibullah Allah mencintai dia kalau sudah begini ya sudah atau dapat semuanya dengan ubudiyah inilah anda mendapatkan meraih menggapai kebahagiaan anda meskipun di tengah-tengah cobaan hidup hibitan hidup berbagai macam musibah yang menimpa anda mendera anda anda bahagia dengan itu dan seadanya hakiki langsung kamu rasakan dengan kalbumu dengan hatimu dalam kehidupan kamu tegar bak karang dan percayalah jangan jangan pesimis percayalah sebentar lagi akan muncul kebaikan demi kebaikan minallah khair duniawi kamu dapatkan khair diri yang paling utama kau di atas sunnah aral hak Kasih taufik, kasih hidayah, tidak menyimpang, tidak sesat dengan itu semuanya. Dan bersabarlah. Kebaikan ukhrawiyah akan kamu dapatkan. Di sinilah seorang yang muslim mukmin itu juga bisa berbahagia dengan himpitan hidup yang mendera dia. Tapi itu syaratnya ubudiyatul masyarakat. Barakallahu maka antum-antum, anda-anda, wahai kaum muslimin yang sekarang ini dalam kondisi eh, sempit kehidupan anda dalam kemiskinan, dalam kefakiran, didera berbagai macam ujian dan cobaan hidup, merasakan kerasnya kehidupan, susahnya kehidupan, banyak musibah, banyak cobaan. Ibadahlah kepada Allah ketika ada musibah seperti itu. Sabar, bersabarlah, tabahlah, ridha dan bersyukurlah. Jangan lupa ya, asasnya tetap dengan ketauhidanmu, tetap dengan sunnahmu, tetap dengan ketaatan kamu kepada Allah Jalla wa'ala. Tunjukkan kesabaran kamu. Engkau layak berbahagia dan menggapai kebahagiaan yang sungguhnya minallah Jalla wa'ala meskipun cobaan mendera Anda. Barakallahu fikum. <clears throat> Itu kenapa para salafun saleh adalah orang yang paling bahagia, orang yang hidupnya paling tentram, paling tenang. Meskipun dahulu para salaf kebanyakan mereka bukan orang kaya, bukan orang yang bergelimang harta. Kebanyakannya serba kekurangan dan betul-betul kekurangannya sesungguhnya. Tidak kayak kita yang pakaian banyak tapi kurang-kurang terus. Ya, Dulu mereka tidak punya pakaian. Tidak kayak kita bisa makan tiga, tiga kali sehari, nyemil pagi sama sore, masih kurang terus. Dulu mereka nggak bisa makan. Jangan kayak kita ini rumahnya masya Allah bagus ada genteng-genteng segala macamnya itu. Dulu mereka nggak punya rumah. Tapi mereka orang yang paling as'adun nas fi hayatihim. Orang yang paling berbahagia dalam kehidupan mereka. Hidupnya bahagia, tenang, tentrem, damai, betul-betul tumak nina khusyuk fi qalbihim. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada tindakan ala jahiliyah. Dikarenakan kuat sabar atau kuatul ubudiyah, kekuatan ubudiyah mereka, iman mereka ketika ada musibah. Berbahagialah wahai fakir miskin dengan sabarmu. Berbahagialah wahai Anda yang sedang didera berbagai macam cobaan hidup dengan sabarmu. Berbahagia dan bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala Dengan berbagai macam kebaikan, keutamaan, keutamaan yang kamu dapatkan Ketika kamu bersabar di saat ujian hidup menimpa anda Jangan cengeng Jangan keanak kanaan Jangan kerdil ha? Jangan menunjukkan perilaku jahiliyah Anda muslim Anda punya iman Raih kebahagiaan di tengah-tengah Cobanya menerpa diri anda barakallahu fikum huwa. Sekali lagi ini hanya bisa dilakukan, dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul iman itu telah terpatri dalam kalbunya. Seorang yang mukmin, tauhid yang murni, akidahnya kuat. Seseorang yang termasuk sunnah manhajnya lurus. Seseorang yang memang terbiasa, terdidik dengan ketaatan, kesolehan dan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Diuji dengan apapun dia bahagia. Diuji dengan limpahan rezeki dia bahagia dengan syukur nikmat. Diuji dengan cobaan hidup dia bahagia dengan kesabarannya, ridha dan syukurnya barakallahu <clears throat> Kata Ibnu Qayyim al rahimahullah masih terkait dengan ubudiyatil masaib. Menerangkan tentang orang yang bisa merasakan nikmat ini bahagia ini. Kata beliau rahimahullah wa hadza innama yata'atta minhu. Sesungguhnya ini semua dia bisa sabar, ridho, syukur, betul-betul menunaikan hak ubudiyah Allah ketika ada musibah. Idza tamakkana hubbuhu min qalbih. Kalau kecintaan kepada Allah begitu kuat menghujam dalam kalbunya, cinta kepada Allah wa alima husna ikhtiyarihi lahu dan dia tahu dia yakin pilihan Allah yang terbaik untuk dirinya yakin dia mantap dia ini Allah yang memilih untuk dia yakin itu yang terbaik bagi dirinya dengan musibah dengan cobaan hibitan hidup dia yakin dan dia tahu Allah memilihkan yang terbaik untuknya namanya thiqatu billah dalam kalbu menghujam i'tiqad seperti ini. Wa bihi wa lutfahu bihi wa Dan dia yakin dan dia tahu kebajikan Allah untuknya, kelembutan Allah untuknya, kebaikan Allah untuknya, kasih sayang Allah untuknya dengan musibah ini. Yakin dia ditanamkan dalam kalbu dia dengan musibah yang menimpa saya, berbagai macam cobaan yang mendera saya, bertubi-tubi dia yakin ini Allah yang memilih untuk saya. Yakin ini yang terbaik untuk diri saya. Saya yakin Allah Jalla wa'ala sayang kepada saya, baik kepada saya, lembut kepada saya, menyiapkan segala kebaikan-kebaikan untuk saya. Wa in karihal musibah, meskipun dia nggak suka musibah itu, itu manusiawi ya yang saya bahasakan tadi meskipun bergetar jiwanya berjuang untuk tabah meskipun mata berlinang dia menangis tapi dengan tangisan kesabaran bukan meraung-raung nates air matanya sedih hatinya tapi ini semua terpati dalam jiwanya dan ini hanya dimiliki seorang yang mukmin saleh ala sunnah ketika tauhidnya bagus akidahnya bagus manhajiahnya bagus arah sunnah dan sekali lagi terbiasa berjuang setiap harinya mengasah iman dia dengan amal saleh ketaatan kepada Jalla wa ala barakallahu fikum maka semakin kuat ini semua pada kalbunya dan ketika pada saatnya Allah uji dia orangnya tabah orangnya sabar orangnya ridha bahkan bersyukur kepada Allah atas musibah menimpa dirinya dia merasakan saat yang sesungguhnya dengan musibah tadi. Barakallahu fikum. Pasca musibah dia yakin pasti akan banyak kebaikan dari Allah, kebajikan dari Allah, kasih sayang dari Allah untuk dirinya. Dengan kesabaran tadi barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Sahih bin Sinan Narumi semoga Allah meridainya tentang dua keadaan ini. Rasul mengatakan dalam hadis ajaban di amril mukmin <clears throat> Inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, ajib sekali. Urusan seorang yang beriman Sungguh semua urusan dia baik untuk dia Semua urusan dia, semua keadaan dia Itu baik bagi dia Membawa kebaikan untuknya Membawa kebahagiaan untuk dia dan itu nggak bakal tercapai melainkan hanya untuk seorang yang mukmin. Mukmin yang yang sesungguhnya ya tiga poin tadi, tauhidnya, sunnahnya, ketaatannya. Usul saada. In asabatu barra sabara fakana khairan lahu. Ketika menimpa dia musibah dalam bentuk barra himpitan hidup, kesempitan hidup, musibah bala cobaan sabar dia bersabar fakana khairul lahu sabar baik bagi diri. wa in asabatu sarra syakara fakana khairul lahu dan ketika ditimpa asra kelapangan hidup karunia anugerah dia bersyukur syukur baik bagi diri. sabar namanya ubudiyatul masaib Syukur namanya ubudiyatun ni'am. Dia ibadah kepada Allah dalam semua keadaannya. Dia punya iman dalam semua keadaannya. Ada nikmat, ada anugerah, kelabangan hidup, syukur nikmat. Abidun syakir. Itu kunci untuk dia meraih semua kebaikan, semua kebahagiaan. Ketika dalam kondisi diterpa cobaan, musibah, bala, berbagai macam cobaan hidup yang menerpa dirinya sabir sabar dia ubudiyatul masaib sabirun ridha syakir abidun sabir dia mendapatkan semua kebaikan dengan itu semua kebahagiaan dengan itu dan itu hanya untuk yang mukmin para sehingga Inilah yang harus kita usahakan, yang kita perjuangkan, yang kita cari, yang kita kejar, yang kita capai. Menggapai kebahagiaan dalam semua keadaan. Sengaja yang saya bahas musibah. Umumnya orang kalau dapat kenikmatan ya bahagia, gitu ya. Nah, rumahnya luas. Bahagia enggak? Bahagia. Mobilnya Masya Allah, mewah nyaman. Bahagia enggak? Istrinya soleha empat bahagia dah. Satu aja bahagia apalagi empat soleha semua bahagia banget. Nah gitu ya. Tetangganya bagus-bagus, masya Allah. Rezekinya lancar, masya Allah. Bahagia, sempurnakan kebahagiaan kamu tadi. Syukur nikmat, mensyukur nikmat, ubudiyah nikmat. Oh sempurna bahagia anda. Ini kalau sudah dibahas. Yang penting di batu yang kedua ini loh. Kebanyakan orang merasa dia sengsara, merana, menderita dengan berbagai macam cobaan yang mendera dia. Bahkan sampai naudzubillah suudzon kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah ketika ada musibah. Kenapa fulan yang dapat kenikmatan aku tidak? Kenapa fulan yang lapang hidupnya aku tidak? Fulan orang yang bermaksiat Aku berjuang dengan ketaatanku, tapi dia dikasih kenikmatan aku tidak. Fulan, saya tahu sendiri dengan mata kepalaku sendiri, jatuh dalam kemukaran kemukaran yang mengerikan, tapi dikasih kenikmatan aku tidak. Ini kan oh, ungkapan hati, teriakan hati. Mana bahasannya? Aku tidak. Kurang apa aku? Taklim. Ustadz ngasih bimbingan taklim. Aku taklim. Masih kiri. Apalagi Ustaz? Banyak ibadah. Aku udah banyak ibadah. Yang wajib saya kerjakan, sunnah saya kerjakan, kurang apa? Puasa. Aku juga puasa. Senin Kemis, ya Allah Senin Kemis. Daud, ya Allah pada Daud. Masih kiri. Itu bulan berkelimang dosa, kemaksiatan. Rezekinya banyak. Sampai suuban kepada Allah Jalla wa'ala. Saya bisa mengapresikan ini dikarenakan baru membaca. Ada yang tanya tak jawab ngelantur wasalam wis nggak bakal saya teruskan. Seperti itu. Allah bilang ya lagi muhasabatun nafs. Interpretasi diri. Mungkin musibah ini karena dosa kita, karena kesalahan kita. Tapi kalau tidak itu ujian dari Allah Jalla untuk menaikkan martabat kamu untuk engkau mendapatkan kebahagiaan dengan sabarnya kamu itu. Apa? Muhasabah dia bilang. Muhasabah ngocek kayak tadi itu. Nauzubillah. Fulan begini, aku tahu sendiri begini begini gini. Ya, eh, tak tutup akhirnya sama saya. Aja oh, iya, tak libatkan di sini nih. Eh? Jengkelnya di sini munculnya di sini ya, Pak. Terjadi begitu loh. Sehingga perlu lebih diterangkan kepada kita kaum muslimin dalam kondisi cobaan hidup yang begitu sempit menghimpit menghadapi kerasnya kehidupan sempitnya kehidupan berbagai macam cobaan yang mendera kita bertubi-tubi bahkan besar Anda bisa menggapai bahagia di situ tapi dengan persyaratan harus ubudiyatul masaib anda harus beribadah kepada Allah di kala musibah. Tunaikan hak Allah di situ ubudiyah, ibadah kepada Allah ketika ada musibah, yang sabar, yang tabah dengan makna yang diterangkan di atas, yang riba. Kalau kamu tenang, syukuri. Dengan sabar itu terangkat martabat kamu. Dengan sabar itu dihapuskan dosa kamu. Dengan sabar itu semua musibah menimpa kamu. Sabab engkau meraih semua kebaikan, semua kebahagiaan. Dengan ubudiyatul masaib. Anda berhak, berhak berbahagia dengan musibah yang menimpa Anda. Jangan semakin menambah sengsaramu, penderitaanmu, keperian hidupmu, kepedihan hatimu dengan gundah gulana, dengan keluh kesah, dengan suuban naudzubillah suuban kepada Allah Jalla wa ala, engkau akan semakin menderita, semakin sengsara. Jangan. Ambil bahagia kamu dengan kesabaran. Dan diingatkan jangan sampai semakin engkau hancurkan diri kamu, justru engkau mengerjakan sebaliknya. Tauhid tidak, syiriknya banyak. Sunnah tidak, bid'ahnya tambah kenceng. Taatnya tidak ada, tambah banyak kemaksiatannya. Sudah kere, sudah miskin, banyak cobaan, banyak uh, eh, terbahan musibah dalam kehidupan dia, merasakan kerasnya kehidupan, syirik lagi. Bukan minta tolong kepada Allah, minta tolongnya kepada makhluk, pohon keramat, batu keramat, kuburan keramat, wali mati. Oh ya mati loh ya. Tambah menderita kamu, binasa kamu. Malah jatuh dalam berbagai macam kebidahan-kebidahan penyimpangan-penyimpangan entah amaliyahnya atau pemahamannya. Binasa kamu dengan itu. Atau justru dia lampiaskan stresnya, depresinya, frustasinya dengan berbagai macam dosa, kemaksiatan, kemungkaran. Hmm, maka apa ini? Hah? Langsung dia tenggak begitu terer, fly, mabu, menenggak miras katanya untuk ketenangan jiwa. Itu menambah depresimu, menambah kesengsaraanmu, menambah penderitaanmu, semakin hancur, bukan hancur dunia duniawiya kamu saja, agama kamu hancur, dunia kamu tuh hancur. Dan ingat baik-baik, engkau menghancurkan masa depan kamu di kiamah nanti. Tambah sengsara. Maka wahai miskin, wahai para fakir masakin, wahai orang-orang miskin, wahai yang ditimpa banyak musibah, bahagialah. Cari kebahagiaan, raih kebahagiaan dengan berbagai macam cobaan hidup dengan ubudiyatul masaib. Sabarlah, tabahlah ridha dan syukur. Barakallahu fikum. Sabar itu punya wajib. Ridha dan syukur itu fadilah keutamaan sangat besar. Barakallahu yang ketiga. Jadi tiga ya? Yang tiga belum ya, kawan. Ini kayaknya adanya masih lama kayaknya. Ya, belum ada kan? Jam berapa ya? Setengah tujuh ya? <clears throat> Yang ketiga. Oh, empat lima ya, akhi Belum ada kan Ya, insya Allah. Yang ketiga adalah ubudiyatul ma'ayib. <clears throat> Kita harus tahu diri, sadar diri. Kita manusia biasa. Kita ini bani Adam, pasti salah, pasti jatuh dalam kemungkaran, banyak aib, banyak cacat, kekurangan, banyak dosa. Itu sunatullah pada Bani Adam. <clears throat> Meskipun ilmunya luas, dia berjuang menjaga keimanan dan ketakwaannya. Yang namanya manusia pasti banyak salahnya, selalu berbuat salah. Dalam hadis kursi dalam sahih Muslim Allah Jalla wa'ala berfirman ya ibadi innakum tukhti'una bil wal nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an Fastaghfiru lakum Wahai hamba-hambaku Sesungguhnya kamu ini selalu dan selalu berbuat kesalahan Malam dan siang Dan aku tadi maha mengampuni dosa Maka mohon ampun kepada aku Aku akan ampuni dosa kalian Sehingga Kita ada satu kewajiban lagi hak Allah Jalla wa'ala yang wajib kita tunaikan dan itu terkait dengan kita Namanya ubudiyatul ma'ayib. Kita harus beribadah kepada Allah ketika ada keaiban, keaiban pada kita. kesalahan pada kita. Kita mengerjakan perkara mungkar, perkara dosa, kesalahan, kekurangan, keaiban. Tunaikan hak Allah di situ. Engkau beribadah kepada Allah di situ. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan wa ubudiyatuhu fi qada'il ma'ayibi sementara ubudiyah dia kepada Allah terkait dengan ketetapan qada'nya Allah dia punya aib ialah al-mubadaratu ila taubati minha wa tanassulu minha wal wuqufu fi maqamil inkisari eh, al-i'tidal wal inkisar yang pertama, bersegera bergegas taubat kepada Allah dari semua aib dan dosa. suruh minha, engkau lepaskan, lepaskan semua itu. Kamu tinggalkan semuanya itu. Dibahasakan tanasul Kalau kata ulama al-iqla ya, lepas cabut wal wuqufu fi maqamil tidal ya, inkisar dan engkau berhenti pada makam i'tidhar meminta uzur kepada Allah mengakui kesalahan kamu wal inkisar patah hatimu betul-betul engkau jatuh engkau patah engkau rendah engkau hina di hadapan Allah Jalla wa'ala aliman bi annahu la yarfa'uha anhu illahu dan kamu meyakini kamu mengilmui tidak ada yang bisa mengangkat dosamu mengangkat keaiban kamu kecuali Allah Jalla wa ala semata wala yaqihi syarraha siwa enggak ada yang bisa menjaga kamu dari kejahatan dosa dan aibnya kamu kecuali Allah Jalla wa semata Barakallahu fikum. Dan dia yakin kalau dia terus dalam dosanya, maka dosa itu menjauhkan dia kepada Allah. Mengusir dia dari pintunya Allah Jalla wa'ala. Dorongnya sangat banyak. Maksudnya sangat banyak. Bahkan dia mengakui doror, dosa dan keaiban lebih membahayakan dari doror fisik. Luka yang menimpa badan. Itu ubudiyatul ma'ayib. Bah, langsung istighfar, tobat, banyak tobat, banyak istighfar dan betul-betul tobatnya tobat dan nasuha. Mohon maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mengakui semua dosa kepada Allah di hadapan Allah patahkan hatimu. Patahkan diri kamu di hadapan Allah Jalla wa'ala Itu nampak kata para ulama Dalam uh, gestur wajahmu Gestur tubuh kamu Wajah kamu wajah orang yang menyesal. Nampak dalam uh, suara kamu, suara kamu tuh parau bergetar. Dikarenakan rasa takut kepada Allah bergetar, dikarenakan permohonan maaf kamu kepada Allah Jalla Menggambarkan taubat yang taubat dan nasuha. Bukan taubatul illah, kata Ibn Qayyim di buku yang lain. Taubat tendensius. Lah. Tapi betul jujur, tulus dalam bertobat. Disitulah Allah Jalla wa'ala menghapuskan semua dosamu Jelas At-taubatu tajubu maqablaha Taubat itu menghapuskan semua dosa sebelumnya Tidak hanya itu Ada lagi yang lain Ba'dal adhan insyaAllah Monggo adhan dulu tidak hanya Allah Jalla wa'ala akan menghapuskan semua dosa-dosa dia dengan taubatnya ada lagi yang lain khanafitina azakumullah. Yaitu Allah Jalla wa Ala akan memasukkan dia ke dalam surganya. Kita baca beberapa ayat terkait dengan at syifar dan fadilah-fadilahnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu" Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Pahalanya asa rabbukum kafira ankum sayyiatikum. Pasti kata para ulama di tafsir kata-kata asa minallah wajibah. Pasti Allah Jalla wa ala akan menghapuskan dengan itu sayyiatikum, kesalahan kalian, dosa kalian. Dosa hapus Kesalahan hilang, dihapuskan. Yang kedua, wa yudkhilukum jannatin tajri min hal anhar. Dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga-surganya. Surga Aden di Mulkiman Ikhwan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan semata-mata hapus dosa, tapi dikasih saadah, sarmadiyah bahagia abadi di surganya Allah Jalla wa'ala nantinya dalam ayat yang lain di An-Nur ayat yang ke-31 <clears throat> Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Hendaklah kamu semuanya wahai orang yang beriman bertobat kepada Allah la'allakum tuflihun pasti kamu falah menggapai falah falah kebahagiaan, falah kesuksesan, falah keberuntungan. Dan umum lafadznya, falahun duniawi, falahun dini, falahun ukhrawi. Kamu akan bahagia, sukses, beruntung duniawiyah kamu pada agama kamu dan ukhrawiyah kamu dengan taubat. Bahagia sekali. Kamu yang dosa, kamu yang berbuat salah, kamu yang punya aib, kamu yang berbahagia. Tapi jangan dimanakan bahagia dengan dosa, bukan bahagia dengan ubudiah ketika berdosa. Apa itu? Taubat. Bahagia dengan taubatmu, dengan sifar kamu. Ketika engkau telah bertaubat dengan taubat nasuha, istighfar yang jujur, pertama engkau akan plong hati kamu, merasakan ketenangan jiwa. Allah Jalla wa'ala berikan taufik pada kamu dengan ini. Kamu yakin dosa kamu diampuni. Kamu yakin akan mereka uh, mereka merefalah bahagia, sukses, beruntung dan mereka al-jannah. Engkau akan berbahagia dengan itu. Dengan taubatmu, dengan istighfarmu barakallahu fikum. Bahkan Allah Jalla wa ala lebih bahagia lagi. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik semoga Allah meridainya Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum Sakata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi Azifalat Sungguh Allah itu lebih berbahagia, lebih bersuka cita dengan taubat hambanya melebihi salah seorang diantara kamu yang terjatuh dari ontanya dan ontanya telah menyesatkan dia di di padang tandus yang nggak bertepi ardul eh, ardul halal disebutkan dalam lafaz yang lain dalam sahih muslim Allah Jalla ala lebih, ber, lebih berbahagia lebih bersuka cita dengan taubat hambanya dibandingkan seseorang di, di, di antara kalian sedang menaiki kendaraan dia di padang tandus yang begitu luas tak bertepi padang sahara luas tak bertepi. <clears throat> Padanya ada makanannya, ada minumannya, ada pekalnya. Tiba-tiba lepas kendaraan tadi. <clears throat> Faisa minha dia cari sana kemari tidak ketemu sampai putus asa. Dia pun datang ke sebuah pohon berbaring di dalam teduhnya itu. Dia sudah putus asa dari kendaraan dia dan merasakan bakal mati dengan itu. Padang Sahara nggak ada apa-apa ya. Fabainama huwa kadzalika id huwa biha qa'imatan indahu. Dalam kondisi dia seperti itu, sudah pasrah, terputus asa, wah mau mati. Tiba-tiba kendaraannya berdiri di sampingnya diambil dari kekangnya saking bahagianya saking senangnya dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk salah ngomong dia ya Allah engkau hambaku aku rabbu akhta min syiddatil farah salah ngomong karena saking bahagia bahagia sekali Allah Jalla wa'ala lebih bahagia lagi dengan taubat sang hamba tersebut itu mengandung makna yang hakiki Allah bahagia dan konsekuensinya Anda akan dikasih kebahagiaan ketentraman jiwa dengan taubat Anda istighfar Anda dengan taubat dan nasuha ketika Anda sudah berhasil beribadah kepada Allah pada al-ma'ayib namanya ubudiyatul ma'ayib itu hanya untuk orang yang mukmin yang saleh yang bertakwa yang gemar taubat dan istighfar kepada Allah Jalla wa'ala Tiga keadaan ini pasti menimpa seorang hamba. Dan di tiga keadaan ini dia meraih kebahagiaannya dengan ubudiyah kepada Allah. Ada kenikmatan, syukur, demi ni'am. Musibah, sabar, ubudiyatul masaib. Ketika dia berdosa, istighfar, ubudiyatul ma'ayib. Ibn Qayyim al jawziyah rahimahullah di bukunya fawaid di halaman 123 <clears throat> menerangkan sosok hamba yang bahagia ini, yang mukmin ini, yang saleh ini, yang dia kerjakan dalam tiga keadaan tadi. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah wa kullama jaddada lahu ni'matan ahdatha laha ubudiyatan wa mahabbatan wa khudu'an wa dhillah. Setiap kali Allah Jalla wa Ala perbaharui nikmatnya untuk dia dikasih kenikmatan, dikasih kenikmatan, dikasih anugerah, dapat nikmat lagi hamba tadi. Maka sang hamba tadi langsung mewujudkan ubudiyah semakin beribadah kepada Allah, semakin mencintai Allah, semakin tunduk kepada Allah, semakin merendahkan diri di hadapan Allah. Semakin berubudiyah, semakin saleh bentuk syukurnya dia. Wa kullama ahdatsa lahu qabdan ahdatsa ridha. Dan manakala Allah Jalla wa'ala Mentakdirkan untuk dia kabut Tidak dikasih nikmat Dicabut kenikmatannya Dikasih musibah Dia munculkan rasa ridhonya Dia sabar Dia ridho dengan itu Wa kullama ahdatha zamban Ahdatha lahu taubatan wa wa'tizara Setiap kali Allah Jalla wa'ala mentakdirkan dia berdosa Jatuh dalam dosa Sang hamba ini memunculkan taubatnya bertobat kepada Allah patah patah mematahkan jiwanya di hadapan Allah mohon uzur mohon maaf kepada Allah Jalla wa'ala semata kata beliau fahadha huwal abdul kais inilah hamba yang cerdas hamba yang kais barakallahu fikum ya semuanya hamba yang soleh yang bertakwa yang bersyukur yang bersabar hamba yang berbahagia, sahibul falah, sahibul sa'adah. Ingat ya, ini semuanya usulnya, pondasinya tauhid, sunnah dan to'ah. Ini harus dan tidak terbayang adanya poin itu dengan tawa ini semua. Tidak mungkin. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab an rahimahullah. Di mukaddimah kitabnya Qawaidul Arba' menjelaskan tentang tentang unwanus sa'adah. Tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Tiga poin ini. Dikatakan idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adznaba istaghfara fa inna dzalika unwan fa innahu la thalatha unwan sa'adah. Dikasih rezeki, dikasih karunia, syukur. Dikasih bala, ujian, sabar. Berdosa, istighfar. Itulah tiga poin itulah tanda kebahagiaan seorang hamba. Namanya unwaru sa'adah. Syukurmu, sabarmu, taubatmu. Dan itu hanya ada para seorang yang mukmin. Barakallahu fikum. Khulasanya ya bitina azakumullah. Kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala sebagai seorang muslim kita berjuang, berkorban, untuk meraih kebahagiaan kita yang hakiki dunia, agama, akhirat dalam semua kondisi. Dan itu ada pada masing-masing kita. Ketika kondisi sekarang ini banyak kenikmatan, banyak rezeki, kelapangan hidup, banyak kemudahan. Syukur kepada Allah. Kita akan bahagia dan syukur tadi. Ketika sekarang kita miskin, fakir, banyak cobaan, banyak ujian, sabar dan tabah. Itu bahagia kita di situ. Dan jangan lupa banyak dosa, eh banyak dosa, banyak tempat dari dosa. Salah ngomong ya, banyak istighfar dari dosa. Sering istighfar, terus ber, eh, bertaubat. Baru terutama ketika merasakan dia mengejarkan dengan dosa. Istighfar, tempat dengan dengan tempat dengan suhab, kita akan bahagia dengan itu semua. Dan ingat kuncinya ketauhidan. Akidah yang benar, iman yang kokoh, tauhid yang murni, sunnah, manhaj yang lurus, kita usul sama sunnah, syirik eh, tambah syirik tambah bid'ah to'ah ya e, mengasah semua itu dengan ketaatan kepada Allah Jalla dan itu kita kerjakan yaumian sepanjang hayat kita dalam kesusahan kita tauhid dijaga iman dijaga akidah dijaga manhaj dipokokkan diluruskan dan asat dengan ketakwaan kepada Allah Jalla dengan amal ketaatan insyaallah taala di saat ada kenikmatan akan syukur ada musibah akan sabar dan pasti akan banyak taubat dan sifat kepada Allah Jalla wa ala. Semoga Allah Taala memberikan anugerah pada kita semua as-sa'adah al-haqiqiyah saat yang sesungguhnya hakiki di dunia wa di akhirah semoga Allah Jalla memberikan kemudahan pada kita semua diberi taufik diberi tauhid termasuk sunnah eh, senantiasa mentaati Allah Jalla wa diberi kemudahan syukur nikmat sabar ketika ada musibah dan taubat pada Allah Jalla sehingga mendapatkan semua yang ada di dunia wal akhir amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin cukup sampai sekian nggak ada pertanyaan enggak, nggak, enggak ada pertanyaan kan nggak ada pertanyaan ya jangan dipertanyakan diamalkan langsung ini bukan ilmu teori ilmu terapan dalam keseharian ha?